<clears throat> Kita masih dalam bab yang sama. Bab terkait dalam masalah apa? Masih awal iradah. Sekarang kita bersama hadis Hadis yang bernomor Sab'alaf wa arba'mi'a wa salasawa sab'in. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Ishaq bin Abi Isa Akhbarana Yazid bin Harun Akhbarana Su'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Madinatu ya'tiha dajjalu fayajidul malaikata yahrusunaha fala yaqrabu ad-dajjal wala ta'unu insyaallah Sahid dari hadis kita ini dalam bab adalah kauluhu insya Allah. Al hadis berakam sab'al wa raba'a wa arba'a wa sab'in حدثنا أبو اليمان أخبرنا السعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة Fa uridu insyaallahu an akhtabiya da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Hadis yang tadi kita baca yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah ya'tiya dajjal. Madinah mana? Madinatul Rasul. Madinah Nabawiyah. Didatangi dajjal. Dajjal ini mendapati malaikat menjaganya. Maka ia tidak bisa mendekat kepada Al-Madinah. Dajjal tidak bisa mendekat kepada Madinah. Wala taun juga taun tidak mendekat, tidak masuk insyaallah taala. Hadis ini juga rawahu Imam Muslim. Berakam Mi'awatis wa tis'in. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah anhu Beliau juga menuturkan berkata Rasulullah SAW, "Likulin nabiyin "Likulli Masing-masing nabi memiliki doa. Dakwah itu doa. Rasulullah mengatakan likulli nabiyyin dakwatun bagi nabi, jadi bagi masing-masing nabi itu punya doa yang mustajabah. Doa yang diijabahi. Fa'uridu maka aku ingin insya Allah menyembunyikan an akhtabiah, an akhtabiah apa? Menyembunyikan doaku sebagai syafaat untuk umatku nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi syahidnya itu mana? insyaallah jika Allah mengendaki <clears throat> Berkata Syekh bin Bas rahimallahu taala as-sarh wa hadha min rahmatihi wa rahmatihi. Hada ini isyarat kepada fa uridu insyaallah an akhtabi'a an akhtabiya dakwati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Ini termasuk bentuk rasa kasih sayangnya beliau. Rafa wa rahmah maknanya sama. Bentuk kasih sayangnya beliau alaihissalam wassalam untuk umatnya ikhtaba'at da'watah menyembunyikan menyimpan menyimpan doanya kepada waktu yang paling dasar dibutuhkan. Apa nanti mana ah? menyim, Menyimpan. Dan menyembunyikan dakwah tadi nanti akan dimunculkan pada waktunya. Waktu kapan waktu? anna sufi fi asyaddu hajatan ilaiha. Di mana pada saat itu, waktu itu manusia sangat butuh kepada doa tersebut. Sangat butuh. Ya kita semuanya butuh dengan doanya Nabi tapi di saat nanti lebih butuh lagi. Yaitu pada saat manusia dalam semuanya kesedihan yang sangat sedih. Wain in kana da'alahum katsiran kata Syekh bin Bas sekalipun walaupun walaupun Nabi saw itu sudah banyak mendoakan umatnya. Ta'alahum kathiran. Di masa beliau hidup dan nanti juga akan berdoa lagi untuk umatnya. Wa in kana da'alahum kathiran. Lakin hadi dakwa al-amata dakwatun khosotun. Kan tapi doa yang dikatakan doa yang sifatnya itu mencakup. Ini doa yang khusus. Da'watu lil umma khasatan ikhtaba'aha da'wa lahum yawmal qiyamah bisyafaati alaihi salatu wassalam. Doanya beliau untuk umat secara khusus disimpan, disembunyikan di dunia ini supaya nanti Rasulullah mendoakan umat ini apa beda da'a alai dengan da'a lahu? Da'a alai doakan. Doa alai. Ayo. Naam. Liyad'uwa lahum yawmal qiyamah fi syafa'atihi. Alaihi salatu wassalam. Agar supaya nanti Beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk mereka pada hari kiamat pada syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa ya, Fa ya na'ilatun insya'allahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan doa tadi berupa syafaatnya beliau tadi na'ilatun akan mengena insyaallah kepada siapa saja yang mati dari umatku kata beliau di mana bahwasanya la yusyriku bilai syai'an tidak menyekutukan sedikit pun dengan Allah taala nah, ini keutamaan tauhid di mana bahwasanya tauhid inilah yang menjadi kunci akan nanti seorang itu mendapatkan doanya beliau alaihi salam Fayana ilatun insyaallahu man mata min ummati la yusriku billahi say'a. Ini nampak ini namanya apa? Keutamaan tauhid. Maka kalau itu dakwah tauhid itu enggak ada hentinya. Enggak ada hentinya, enggak ada terputus. Dari waktu ke waktu sampai akhir, akhir hayat. Beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau memperingatkan tentang syirik dan peringatan terhadap syirik menunjukkan tentang supaya tauhid itu utuh. Maka kalau itu perhatikan, nggak ada bahasanya seorang dai yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala harus demi hari demi hari semuanya adalah tauhid. Ya kan? Kadang dikiranya orang itu hari-hari kok tauhid. Bahkan kehidupan ini nggak boleh terlepas sekejap mata pun dari tauhid. Mafhum ya, Pak? Zikir yang mereka sering ucapkan zikir la ilaha illallah dan semisalnya kalau nggak paham tentang maknanya juga nggak paham tentang tauhid. Subhanallah, subhanallah kalau nggak paham tentang maknanya juga nggak paham tentang tauhid. Bagaimana mau dikosongkan waktu dari tauhid. Kita mengkritisi masalah beda a demi keutuhan tauhid. Masalah syirik, syirik apa saja dalam rububiyah dan uluhiyah. Asma wa sifat itu semua adalah demi untuk mengutuhkan tauhid. Apa? Belajar fikih Hari demi hari kita lalui itu semua adalah termasuk konsekuensi orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan nggak akan sempurna, enggak akan terima, enggak akan benar kecuali dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahfum? Itu perhatikan. Zikir kita ini adalah tidak mungkin zikir itu berupa zikir yang benar kecuali dengan tauhid. Pertanyaan, perhatikan soal dari sebagian para hadirin, para santri di saat itu di hadapan Syekh bin Bas. Ghairu syafaatil udhma afallahu angka? Apakah syafaat ini selain al udhma Ya Syekh, afallahu anka. Apa makna afallahu anka? Nah, ini namanya doa. Muridnya bertanya sambil mendoakan syekhnya. Afallahu anka. Semoga Allah maafkan engkau ya Syekh. Apakah syafaat tadi yang antum sebutkan la yad'u lahum yaumal qiyamah fi syafaati Rasulullah SAW ini adalah selain syafaat al-udhma, syafaat al-kubro. Apakah beda? Jawabannya Syekh Al-Zahir wa maqamus al udhma ya qiyamah. Yang zahir ya kan? An akhtabiya da'wati syafaatan li ummati ya qiyamah. Ini adalah al udhma. Nah. Syafaat yang tadi dikatakan mencakup seluruh umatnya. inna yasfa'u lahum marratin katsiratan. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya berkali-kali. Marrat artinya berkali-kali. Katsira berkali-kali yakni ini takkitnya banyak. Berkali-kali. Marratin Kasiran sama saja. Allahumma sholli alaihi wasallim. Beliau Syekh bin Bas mengucapkan salawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang diklaim sebagai Wahabi enggak suka dengan salawat mana? Berapa kali sekarang tadi kita mengucapkan salawat? Ya kan? Alaihi wassalam ini lagi Allahumma salli alaihi wasallim. Ya kan? Berkali-kali dalam syarah yang ringkas ini beliau saya bin Bas mengucapkan salawat dan salam agar tercurah senantiasa kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan dengan cara yang muhdasat. Sebagaimana umumnya kaum muslimin salawat dan salam dengan dilakukan lagu India, lagu Jepong, macam-macam. Ya. Kemarin malam di situ tuh dari pakai musik daru daru daru pakai selawatan ya kan Allah semoga Allah memerangi mereka <clears throat> para penjahat para dajjal wa adamu syafa'atul udma fil qada' bainahum syafaat yang paling teragung adalah syafaat al udma fil qada' bainahum li'annaha amatun syafaat yang paling agung adalah syafaat supaya Allah SWT segera memberikan suatu keputusan untuk hambanya. Ini dikatakan al-amah. Syafaat yang kebaikannya mencakup untuk seluruh umatnya. Dan bahkan umat-umat yang lain. Di mana mereka bahwa dalam keadaan apa? Kebingungan. Masing-masing mengadu supaya segera ada di antara mereka yang mengambil perantara tawasul dengan siapa? Adam. Dengan Nuh, dengan Ibrahim. Semuanya apa? Mengundurkan diri, mundur. Tawaduan, memerendah diri. Soal <clears throat> wasafatul lil usat finnar. Ini macam-macam syafaat. Ada lagi syafaat lil usat telah lewat berkali-kali dalam daras kita ini dalam kitab kita ini as uswat usat ini sama dari kata asin ya asyani usat apa kata siapa perhatikan itu Safadil uswat yang yakni untuk para pelaku maksiat yang mereka harus mendapatkan siksa di neraka sehingga mereka dikeluarkan dengan sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaannya. Jadi sahabat lil benar? Jawabannya Kelautan fi masuk dalam sahabat tadi. Masuk dalam yang tadi terucapkan bayana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. ini pelaku maksiat yang mereka memiliki tauhid, sehingga dikatakan di sini dakhilatun fi hadza. Fa yana ilatun insallahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Inilah keutamaan tauhid. Pelaku maksiat yang tidak sempat bertobat dari maksiatnya dan meninggal di atas dosa tadi selama dia masih muwahhid maka ada harapan untuk keluar dari neraka dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yadul ala anna syafa'atil ukhra tata'allaku bil usat wa amma syafa'atul udma fa yata'ummul musyrika wa gharul musyrik. Nah ini. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat yang lain itu berkaitan dengan para pelaku maksiat. Adapun syafaatul udma, ini syafaat yang umum mencakup tadi dikatakan ama mencakup mengena seorang musyrik dan selain musyrik. Seorang musyrik pun dapat sebagian dari kalangan musyrikin. Di antaranya apa? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya di paling bawah neraka, tapi karena dulu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, maka pamannya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, kakinya menancap di neraka dan otaknya mendidih, kepalanya mendidih. Mahum? Itu yang paling ringan. Di antaranya apa? Musyrik yang mendapatkan syafaat tadi. Mau dikatakan amah, umum. Pertanyaan al-masyiatul lati dzakarha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli insallahu. ba'da dajjal taun aradal amra ini wala? Aradal amra ini wala? Apakah menginginkan dua perkara atau atau enggak? Jawabannya al-amra ini. Tadi kan dikatakan dengan dikatakan mana tadi? Fayajidual malaikatu yahrusun fayajidual malaikatu yahrusunaha fala yaqrab wa dajjal wala taun insyaallah. Nah, kalimat insyaallah di sini ya kan masih ayang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi yang di atas hadis yang pertama. Setelah menyebutkan dajjal dan taun, apakah menginginkan Nabi ini dua perkara tadi, Datul dan Ta'un, semuanya dijaga oleh malaikat, nggak masuk ke sana. Jawabannya al-amro ini. Nah, insya Allah ini adalah mencakup dua perkara. Dajjal dan Ta'un ini nggak masuk Madinah insya Allah. Karena ada penjaganya, ini punya kekhususan. Ja'a fi riwayatil ukhra al-jazmu bi annal madinata la yadkhuluha ta'un wala makkah. Pertanyaannya jawabannya Allah jawabannya Allah datang dalam riwayat yang lain al jadi apa maknanya riwayat yang pasti kalimat pasti ya kan bahwasanya Madinah dan juga Mekah tidak dimasuki oleh tidak dimasuki apa taun Wala dajjal kata-kata juga dajjal enggak masuk. Wal masyiatu litabarruk. Nah, di sini masyiat tadi maknanya untuk tabarruk. Au qabla ai ya'lama al yakina atau sebelum mengetahui tentang tidak masuknya dajjal dan taun dengan ilmu yakin Semaja ahul wahyu bil jazmi. Kemudian datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang wahyu dengan tadi kalimat jazm, pasti. Bi annahu la yadkhulu ta'un wa la tajalu Makkah wa la Madinah. Bahwasanya ta'un dan dajjal tidak masuk ke Mekah dan juga enggak masuk ke Madinah, termasuk keutamaan sebagian belahan bumi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dimasuki dajjal sama dimasuki to taun. Paham ya, ikhwan? Dan ini kita masih percaya. Kenapa? Karena ini adalah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. yang yang anil hawa in wa illa wahyu yuha. Baik. As-soal At-ta'unu ja'a fi Makkah? Al-jawab ya ala dhanni ja'a hima mislu ma ja'a fi ada zalla syakka ja'a fihima jami'an. Pertanyaannya apakah taun itu datang di Mekah juga ya Syekh itu pertanyaannya. Apakah taun datang juga masuk juga ke Mekah? Kata beliau saya bin Bas ya gelibu ala dhanni. Donku yang kuat datang taun itu di dua kota itu, Mekah sama Madinah. Semisal apa yang datang terkait dalam salat Dajjal. Dajjal tidak ragu lagi. Memang datang kepada dua kota tadi tapi dijaga oleh malaikat sehingga enggak bisa masuk. Ini termasuk keutamaan orang yang hidup di Mekah, hidup di Madinah, di zaman fitnah, di akhir-akhir zaman. Keutamaan orang yang hidup di sana. Kenapa? Karena kalau sudah masuk dajjal berarti aman dari fitnah dajjal. Di saat dajjal itu muncul. Asal ma yudhkaru minal waqa'i atau ma yudhkaru minal waqa'i binisbah lil hujjat. Isabatul hujjat fi maradin fi taun. Kok di sini enggak disebutkan beberapa peristiwa terkait dengan para jamaah haji. Di mana bahwasanya para jamaah haji tertimpa penyakit taun. Kenapa enggak disebutkan? Jawabannya Syekh mahalun nadharin. Yundoru fi wuku wuku'ihi. Ini perkara yang perlu ditinjau lagi. Dilihat tentang keabsahan tentang kesehatan apa tentang kesahihan peristiwa ini bakal terjadi. Artinya Syekh bin Bas perlu apa? rujuk kepada riwayat yang lebih lengkap tentang perkara-perkara yang tadi disebutkan tentang beberapa peristiwa terkait dengan para jamaah haji pada suatu zaman tertimpa taun. Soal pertanyaan yang selanjutnya, au ayyukala ahsanallahu ilaik innahu ma yakhruju minha ma yakhruju min Makkah ila ja'aha ta'un. Pertanyaan pertanyaan selanjutnya ataukah bisa dikatakan ataukah mungkin dikatakan semoga Allah berbuat eksan engkau ya Syekh bahwasanya kalau sudah sudah datang taun nggak keluar dari Mekah. Tidak keluar dari Mekah apabila datang taun kepada datang tahun kepada Mekah. Jawabannya Allah alam. Jawabannya Allah alam. Artinya saya bin Bas nggak bisa memberikan suatu jawaban yang sesuai dengan yang dengan le penanya. Ini menunjukkan tentang apa? Kehati-hatian seorang alim di mana ketika ilmu tadi nggak lengkap untuk menguasai suatu permasalahan, jawabannya adalah Allahu a'lam. Alhamdulillah. Ya, ini juga adab bagi semua kaum muslimin, diantaranya para batul ilm. Ketika enggak mengetahui mengasah tentang semua maka jawabannya Allahu a'lam lebih afdol. Bahkan wajib yang harus diberikan kepada yang menanya, yang tanya. <clears throat> Dan yang tanya pun nggak boleh meremehkan ketika seorang yang tanya mendengarkan Allah alam. Kenapa? Karena ketika dia menjawab Allah alam bukan berarti ya kan? Kemudian itu di atas kerendahan ilmu dan semisalnya. Kadang atas kehati-hatian dan semisalnya. Maka ini perlu di <clears throat> pahami. Baik. Ada pertanyaan dari Syekh, minas Syekh. Tadi Syekh bin Bas menyampaikan ada pertanyaan di sini. Minas Syekh tatabba riwayat taun wa dajjal. Ini fi'il amr bak. Ya ini coba kamu periksa. Kamu teliti, kamu kumpulkan riwayat-riwayat terkait dengan taun dan dajjal. Ijma'ha. Kumpulkan. Tetap bak. ijma'ha ini maknanya sama. Kamu cari, kamu teliti riwayat terkait dengan taun dan dajjal dan kamu kumpulkan tetap hafi sahihaini wa fi ghairi wa ghairi sahihain. Coba kamu cari riwayat-riwayat terkait dengan taun dan dajjal baik di sahihaini, sahih Bukhari bukan sahih Muslim atau di selain saya bukan dan sahih Muslim. Maka lihat dalam catatan kaki ya amuru syekh ahad talabah bijam'i ahadits dajjal wa taun. Catatan kaki lihat, catatan kaki di bawah. Catatan kaki dilihat Ya, murus syekh, syekh memerintah. yang memerintah eh, seorang dari para tolaba. Satu dari para santri yang hadir di hadapan beliau disuruh untuk mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan Dajjal dan Ta'un. Dan yang menghadiri dari beliau ini bukan sekedar para tolaba sigor, tapi para masayikh kibar. Sebagaimana yang telah kita lewati dalam darah kita apa? Terus nawakidul Islam. Sebelum salam sana nawakidul Islam. Di situ itu ada para masayikh, para alim ulama yang hadir di majelis beliau. <clears throat> Maka di sini seorang talib menjawab minat talib, insya Allah. Diperintah oleh beliau saya bin Bas, jawabannya minat talib, insya Allah. Insya Allah kita akan mengumpulkan riwayat, ini riwayat hadis terkait dalam masalah ta'un dan dajjal. Kemudian lanjutan pertanyaan dari Syekh bin Bas, al matakan matakallama? Apakah Ibnu Hajar rahmatullah tidak berbicara terkait dalam masalah riwayat ini? Mana talib, seorang talib menjawab, kullul ahadis fiha isyaratun khafifatun. Hadis-hadis yang dibawakan oleh al hafid ada isyarat yang sangat tipis. Sangat sedikit. Nah. Artinya Al-Hafidh rahimahullah taala juga enggak memenuhi apa yang harus dipenuhi dalam menjelaskan perkara-perkara semisal ini. Maka di sini saya bin Bas mengatakan kalau bin Bas rahimahullah taala huwa al ikhtisar. yakni al-Hafidh huwa huwa ini al-Hafidh menginginkan untuk meringkas sehingga dengan tadi kalimat isyaratun khafifatun sedikit mengisyaratkan. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh al adalah ringkas. Wa illa kalaulah bukan menginginkan al-ikhtisar wa illa. Nah. Kalaulah tidak, begitu ngertikannya. Dan kalaulah tidak al itu menginginkan untuk meringkas karena menal mustahsan annahu idza marra mislu hadza ya'ti bimulakhkhasin walau fi ba'dil ahyan. Kalaulah bukan keinginannya Al-Hafidz adalah untuk meringkas dalam perkara sarah yang beliau lewati. Sarah ini bertahun-tahun beliau lewati. Ya kan? Panjang tahun beliau mensara Sahih Bukhari yang beri nama Fatul Bari itu. Kalaulah bukan karena ingin meringkas, pada hakikatnya pada dasarnya perkara yang bagus andainya, ya kan? Apabila beliau melewati semisal ini, seharusnya Al-Hafidh itu mendatangkan ringkasan. Sekalipun dalam sebagian keadaan sebagian waktu. Nah, kita kita telah melewati daras sesenan Nasai. Ya kan? Di situ berapa kali beliau Syekh Muhammad Ali Adam Abdullah Ta'ala mendatangkan faedah yang diulang-ulang Berkali-kali permasalahan itu diulang-ulang. Satu jilid kadang sempat diulang berkali-kali. Ya kan? Seperti riwayatnya Abu Hurairah berapa, riwayatnya Aisyah berapa, Abdullah bin Umar berapa itu disebutkan berulang-ulang. Seperti fuqaha sab'ah. Zaman tabi'in itu siapa saja disebutkan berulang-ulang. Kenapa? Kenapa? Karena sarahnya panjang. Kalau dua sekali, sebulan sekali saja di jilid pertama, jilid kedua, nanti setelah itu nggak jumpa lagi seorang toh talib yang membacanya. Sehingga disebut berulang-ulang. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang betapa nah, pahamnya beliau maksud apa yang seharusnya dijadikan syarat yang begitu panjang. Mulakhas semua summa taqaddama seharusnya mendatangkan ringkasan apa yang telah lalu. Kenapa li anal kitab kabirun wasiun karena kitab yang Fathul Bari itu adalah kitab yang kabir, yang besar, yang luas. Lakin qasdu al-ikhtisar hamalahu alal azwi. Tetapi karena beliau ini ringkas, keinginannya adalah untuk meringkas hamalahu alal azwi. Artinya apa? Cuma kadang mengisyaratkan saja. Azwi itu adalah menisbatkan atau mengisyaratkan maka dikatakan kulul ahadisi fiha isyaratun khafifatun. Itu mananya apa? Cuma di serang saja kata tidak dibawakan secara ring, ringkas. Fauzan. Seandainya di bawah masing-masing hadis. Ada satu, dua, tiga terkait dalam masalah ini. Ini lebih abdul. Apa ya, Pak? Maka seorang penulis dimanapun dan kapanpun dan siapapun kedudukan orangnya setelah menulis, kadang seandainya aku tambah ini akan lebih bagus. Seandainya aku karangi kalimat ini, nampaknya malah lebih cocok. Nah itu seperti itu. Seandainya aku bawakan kalimat yang lain, maka ini lebih pas. Itu sudah perkara yang masyur dari alul ilm. Jadi ada kalimat insya Allah kalau nggak salah riwayat dari Rasbahani mengatakan seperti itu. Ya kan? Seorang yang menulis pasti setelah menulis dia ya. setelah melihat kembali tulisannya, misalnya ini dibuang atau ini ditambah atau kata kalimat ini diganti dengan ini dan semisalnya. <clears throat> Maka itu perhatikan ya ikhwah. Di sini ada tambah dari beliau Syaikh bin Bas seandainya itu dibawakan riwayat satu dua tiga dan selanjutnya lebih, lebih bagus. Tapi menginginkan cuma ring, ringkas sehingga ya kan terlihat kurang lengkap tapi bisa dirujuk kepada marojik ataupun sumber-sumber nah, tentang masalah ini dengan kembali kepada pematul kitab. Kitab-kitab induk yang memuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadisnya selanjutnya. Hadis berakam sab'al barbami wa khamsa wa sabi'in. Hadasana yasaratu benu safwana bni jamilin. Al-Lakhmiyu. Hattasan Ibrahim bin Sa'din an Zuhri an Sa'id bin Al-Musayyib an Abi Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina ana naimun ra'aituni ala qalibin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana penuturannya Abu Hurairah Rasul mengatakan baina ana naimun ketika saya tidur. Aku melihat dalam mimpi maksudnya. ini aku melihat dalam mimpiku. Saya di atas sumur. Kolib itu sumur. Zamannya aklibah. Kulbun juga aklibatun. Bisa aklibah, bisa kulbun. Maknanya sumur bi'run. Mu'anas dan mudakar. Bisa disebut mudakar, bisa disebut mu'anas. Iya dan juga huwa. Kalau dari, jangan ngantuk. Fanazatu masallah an anzi'ah. Jadi Rasulullah dalam mimpinya melihat menimba Masallahu artinya apa? Nimba nimba nimba sesuai dengan masih hanya Allah berapa kali beliau menimba. Setelah itu summa akhadha ibnu Abi ku, ku, apa Kuhafah. Setelah itu ternyata apa? Tibanya diambil oleh Ibnu Abi Kuhafah ini siapa? Abu Abu Bakar. Fanaz'a dhanuban. Maka beliau mengambil dari sumber tadi danub. Dhanub itu dosa. Kalau danub, timba. Mengambil beberapa timba? Atau danuba ini? Satu timba atau dua timba? zihi pun tapi dalam menimba tadi nampaknya Abu Bakar dalam kondisi ada kelemahan. Wallahu yaghfiru lahu. Semoga Allah mengampuni beliau Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW. Thumma akhadha Umaru. Kemudian diambil oleh Umar timba tadi. Fastahalat gorban. Nah. Fastahalat gorban falam ara abqariyan minan nasi yafrif fariyahu atau fariyahu hatta daraban nasu haulahu bi atonin. Nah, lalu diambil oleh Umar. Ya. Fastahalat ya, ini apa? Umar tadi menimbanya masya Allah. Tepat buahnya. Kata Rasulullah SAW dalam mimpinya tadi, maka aku nggak melihat seorang yang hebat. Abu Ghor itu hebat. Dalam semua amalannya menakjubkan. Saya tidak mendapatkan orang yang seperti Umar. Ya free fariyahu, ya, ini berbuat suatu perbuatan yang sangat bagus, yang menakjubkan. Hatta daraban nasu haulahu bi'atonin. Nah, ini insyaallah akan kita lewati penjelasannya pada waktu yang datang saja. Ya kan? Abkori itu adalah seorang yang memiliki amalan yang benar-benar amalannya sangat menakjubkan, sangat bagus hebat dalam suatu apa yang dikerjakan. Maka dalam kepemimpinannya Umar ya kan? Benar-benar melebar dan meluas sampai kemana-mana, sampai ke negeri-negeri ajam. Kekuasaan yang beliau kuasai di saat itu menaklukkan beberapa tempat ya, yang nggak pernah ditemui kata Rasulullah SAW. Orang yang semisal beliau. Tapi soal kita baca Untuk waktu yang datang dan ini kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Minta dulu.